اغفر اللهم قمره الكريم بأرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه سيبة الحمدت خمدت خصاله السنيه ابن شاء ابن حاسم واسمه عمر بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لأولياء ابن قسي واسمه مجمع سمي بقسي لتقاسيه في بلاد القدعة القاسية اللهم صل عليه إلى أن عاد الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فعر واسمه قريس وإليه تنسب بطون الكرسية صلى الله عليه وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى صلى الله عليه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خسيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهل دلبدن إلى الحاهراء إلى الرحاب الحرمية صلى الله عليه وسلم في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى صلى الله عليه ابن مدرب النزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية صلى الله عليه ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه صلى الله عليه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى إلى الذبيه إسماعيل نسبته ومنتمى صلى الله عليه به من عقد تعلقت كواكب الدريه وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقم مفتاح الجنة اغفر اللهم 他老公。 المنورة أبو عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه ومكش فيهم شعرا شقيما يعانون سقمه وسقواه صلى الله عليه ولما تم من حمله على الراجع تسعة أسهر قمرية وان للزمان أن ينتلي عنه صبا حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذ المخاض فلدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلأ له سلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول Allah, Allah. So الشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة وراء ليلة المولد الذي كان للدين سور بيومه وزدهاء يوم نالت بوجهه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأن تلقونها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بسر في أن قد ولد المصطفى وحق الحلال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية وطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومر الغرمان أطهر اللهم قبره الكريم بأرث شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خير البريه نظر إلي خير البريه زلأتي يا

وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ العلى إلى يوم الدين اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه يا من تنزه بذاته وصفات الأحدية أمين أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرة القيومية وأرشد بفضل من استرشده واستهدى نسألك اللهم بأنورك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجا ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن وآخر الأنبياء بسورته وأولهم بمعنى وبأليك وكب أمن البرية والسفينة السلامة والنجاة وبأصحاب أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحمل شريعة أولي المناكب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق وحقق لنا من الآمال ما بك ظننا ودفينا كل مذل إمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتبني لنا من حسن اليقين قطبا دانية جنية وتمخو عنا كل ذنب جنينا وتسر لكل من عيب وعج وحسر وعيه وتسهل لنا من صالح العمل ما الزذرة ودعم جمعنا هذا من خزائن من حكى السنية برحمة ومغفرة تدي مع من سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك رجاء وقد سألناك راجينا مواهب لد مواهبك اللدنية وحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن روعات وأصلح روعات ورعية وعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذه الليلة وأجرها آمين اللهم اجعل هذه البلدة والسير بلاد الإسلام آمنة رخية واسكنا غيثا يعم سياب سيب سبسب وربا واغفر لنا سجاد البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مكله وسكنا واستر له عيبا وعزا وعسره وعي وكذبه وقريه ومن أصخ إليها سمه وأصغاه اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه من نصره ووالا ما بعد الأذان من وصف الدري بأقراض جواري وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود خلاه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla, la quwata, illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Guru kita, Romo Ki Haji Abdullah Sa'ad, jamaah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, para pendengar Radio Al-Hidayah FM di dunia maupun di akhirat. Oh iya, ini yang mendengarkan sampai di akhirat Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga terus dapat kita ucapkan, kita dengungkan yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegiatan Al-Hidayah minggu ini banyak. Di satu, Sambutan saya pengumuman tok. Besok malam Gerakan Pemuda Al Hidayah, Garda Al Hidayah bertempat di Desa Dimoro. Bener Dimoro. Sudimoro ya Allah. Sudimoro. Mau datang artinya ya, bener ya. Sudimoro. Dekat Panti Muhammadiyah. Daerah situ ya, bener ya. Ke selatan masih ke selatan, masih ke selatan. Nanti di daerah Teluan situ sudah ada umbul-umbul Al-Hidayah. Acaranya besok malam hari Selasa tanggal piro besok itu? Tanggal 7 ya. Selasa tanggal 7 Februari 2012 hari Selasa besok malam. Selasa besok malam rutinan setiap malam Rabu Pahing yang mau naik sepeda motor bersama-sama dengan saya berangkat dari studio Radio Al Hidayah FM jam 8 kurang 10 menit. Ya, kalau mau sholat isya di radio dipersilahkan di lantai 2. Naik sepeda motor bareng-bareng sama dengan saya. Jadi berangkat bersama-sama. Berangkatnya jam 8 kurang 10 menit insya Allah dengan pembicara insya Allah Habib Novel bin Muhammad Alaidrus dan insya Allah nanti kosidah akan saya pimpin. Kemudian yang selanjutnya hari Rabu malam bertempat di Masjid Al Hikmah Grogol, selatan Pasar Grogol, yang masjid tingkat itu, ya depan pasar, dengan pembicara Habib Novel bin Muhammad Alaidrus lagi. Hadiri semuanya dicatat terus. Hari Kamis, peresmian Majlis Al Hidayah Masaran Sragen. Ada saya berangkat mungkin membawa 7 sampai 10 bis. Halo. Ah, ya toh. Ketua Real Hidayah nanti dikawal 7 sampai 10 bis. Yang mau berangkat bareng saya naik bis ya cukup ya. Berangkat dari depan Radio Al Hidayah FM Ba'da Maghrib tepat. Sholat Maghrib berjamaah di Radio Al Hidayah langsung berangkat. Sebab tempatnya agak jauh, nanti kita sholat isya sekitar adan mungkin sampai ke Bak Keramat sholat isya ya kita berhenti di daerah ke Bak Keramat untuk sholat isya berjamaah. Sekali lagi hari Kamis malam Jumat tanggal 9 Februari peresmian Al Hidayah cabang Masaran Sragen Majelis Al Hidayah. Nanti di sana rutin setiap malam Jumat wagi. Alidayah cabang Masaran Sragen yang mau bersama-sama dengan saya mau naik mobil boleh mau naik motor kok ya dohmen gitu ya naik mobil boleh mau daftar gabung bis naik saya kebagian silahkan nanti insya Allah berangkat antara 7 sampai 10 minibis bersama-sama dengan saya insya Allah Kamis malam Jumat terus selanjutnya hari Sabtu malam Minggu pengajian akbar di Masjid Jami Baki. Kebetulan kita ada tamu kerombongan Ustadz Rahimuddin Hussein dari Jakarta, pimpinan Majelis Duha Nasional Indonesia dari Pondok Pesantren Darul Quran Jakarta. Insya Allah malam Ahad berceramah di Masjid Jami Baki. Juga nanti kosidahnya nanti dari Jakarta. Sebab beliau membawa rombongan dua bis besar, kurang lebih 100 orang. Karpe no, Pak Komari sing jamu piye? Karpe Pak Komari. Ayo iya no, Wakapolsek kok Wakapolsek Pak Amir stop wae. Ada 100 orang nanti nginepnya gak usah siapin hotel, nginepnya di Karangpandan. Insya Allah nanti malam Ahad sekali lagi Ustadz Rahimuddin Hussein, beliau pimpinan Majelis Duha Nasional Indonesia akan hadir di Solo dan malam Ahad nanti duet sama saya di Masjid Jami Baki. Terus yang selanjutnya Ahad pagi di Pondok Pesantren Darul Quran. Nanti insya Allah kajian tafsir dengan pembicara insya Allah guru kita juga Romo Ki Haji Abdullah Saat. Khusus besok mungkin agak panjang ceramahnya karena mungkin ada dua pembicara sekaligus. Karena insya Allah juga Ustadz Rahimuddin Hussein akan silaturahim di Pondok Darul Quran Sukoharjo. Insya Allah juga akan mampir di Sukoharjo di Pondok Darul Quran. Itu kegiatan kita. Jadi melu alijah tok wis tele-tele bendino pengajian. Ah, seminggu berapa kali ini? Ya, sudah banyak tele-tele tinggal pilih mau milih yang mana silahkan. Nanti ada di Mbaki, ada di Gata, ada di Palur, ada di Karanganyar, ada di mana-mana. Insya Allah itu kegiatan-kegiatan kita. Doakan kami para pengurus, insya Allah bisa istiqomah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, tidak panjang lebar yang saya sampaikan. Oh, terima kasih buat rekan-rekan yang hadir di 12 malam bersama Jamuro, Masya Allah, luar biasa. Sebab saya ditunjuk juga sebagai pengurus di Jamuro yang 12 malam. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang terakhir jamaah luar biasa di Makorem bersama Maulana Habib Syekh dan Habib Novel bin Muhammad Alaidrus. Jamurinya urung rampung ya Bapak Ibu. Ibu-ibu jamuri belum selesai, nanti 30 hari berturut-turut baru hari ke-13. Insya Allah nanti Masjid Jami Al Hidayah juga ada nanti di sini cuman akhir-akhir di belakang. Demikian dari saya, mohon maaf segala kekurangan. Walafu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada guru kita Romo Ki Haji Abdullah Sa'ad. Monggo Kiai. wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan wa bushran wa himayatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور ذيائك salatan turdika wa turdihi wa tardha biha anna ya rabbal alamin amma ba'd Engkang kami muliakan para alim para bini sepuh sedaya takmir Masjid Al Hidayah wabil khusus akhina fillah Bapak Ustadz Haji Soni Barsono lan sedaya sak setafipun Para hadirin, para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah wa syukrulillah. Sedaya ingkang kita tampi wonten ing daerah Solo Raya menika khususipun wonten ing majelis dalu punika estu merupakan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Kenging napa kula mestani menika rahmatipun Allah amargi syiaripun majelis-majelis solawat wonten ing daerah-daerah kita nembih-nembih kemawon ngrembakanipun mugi-mugi estu bingahaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riyen ada seorang sahabat naminipun Hasan ibn Sabit beliau ahli membaca syair di dalam masjid. Diriwayatkan di dalam musnadnya Imam Abu Ya'la bahwa beliau pernah digremengi tiang. Seolah-olah kok sing disiarno kok siiran-siirat. Solawatan-solawatan. Dikala itu ditatai dening Sayyidatuna Aisyah. Beliau Sayyidatuna Aisyah mengatakan, membela kepada Hasan ibn Sabit yang biasa nyiarke masjid dengan berkosidah di dalam masjid Nabawi. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, jangan engkau remehkan Hasan ibn Sabit itu karena dia adalah orang yang sering membanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin mungkin bulan jenengan kita termasuk sing bingah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken. Dalu menika kula sekedhik badhe matur mengenai Maulid. Tentu acara Maulid niku masyaallah. Eh, Al Hidayah ngendikane ngantos degleng niku, Pak. Sing penting deglenge mboten dadosno kapok. Mugi-mugi deklar niki mangke sing dados saksi teng akhirat. Pada dasarnya maulid niku menawi dipun tulis dening tiyang sing naminipun anemari Mari tuh niki ahli sejarah niki pernyataan niki sing dadi masalah teng daerah Tangerang Pandan mriku sing bangsa mriku mriku. Bahwasanya dikatakan orang yang mengadakan maulid pertama kali itu katanya orang Syiah di zaman kerajaan Islam dikuasai oleh tiang-tiang sing nyiaraken Syiah Rafidhah. Lalu dikatakan berarti budaya maulid itu adalah mutawallat min syiah. Sesuatu yang dilahirkan dari syiah itu sendiri. Apakah seperti itu? Niki pernyataan ngeten niki niki dipelintar-pelintir. Lalu di dalam SMS yang saya terima, nyun ngapunten sangat. Kulo ge ora pateken janene ya supaya jenengan ki ora setruk nol nek oleh SMS nanti. Di dalam SMS yang saya terima ini Arab tak bocor apa enak loh. Bahwasanya Ibnu Katsir menyatakan bahwa masa ketika sekitar tahun 969 di mana dulu orang-orang Syiah pernah berkuasa itu dan di sana katanya masa pertama kali diadakan maulid maka dikatakan menggunakan dalilnya tafsir Ibnu Katsir eh mboten tafsir bahasanipun wonten teng kitab Bidayah wan ya menyatakan bahwa Ibnu Katsir mengatakan bahwa ini kegolong Syiah Rafidhah yang secara gampangane mawon jauh sekali dari kebenaran. Wis kula arep ngomong sing rada cetono ya ora kepenak. Wis dianggap jauh dari kebenaran. Dados lucune jadi pendapatnya seorang sejarawan yang tidak ceto asalnya yaitu tadi Mary Sekhimel bahasa nipun niki dianggap iki menjadi sebuah momok bahwasanya maulid niku adalah sebuah kegiatan yang tidak dilidoni Gusti Allah. Lalu dengan mudahnya menukil pendapat dari Ibnu kather bahwasanya pendapat dari orang-orang yang hidup di masa itu adalah pendapat orang-orang Syi'i. Jadi kalau kita ikut mauludan berarti ikut wong-wong Syi'i, katanya seperti itu. Kula yo ora usah mumet. Jenengan kalih kula umpama ditangleti napa leres ngoten niku mungguwe sejarawan yang tadi saya sebutkan namanya itu memang benar menurut wong ini loh dan jangan kita terkecoh dengan pernyataan seperti itu karena itu menurut wonge ngono mawon tak baleni melih menurut wonge lah bagaimana menurut ulama-ulama kita mengapa kok selalu menyiarkan maulid? Karena kita menurut pendapat yang lain. Menurut seorang Al-Hafid As-Suyuti. Al-Hafid niku wong sing ora kok apal Quran mboten. Al-Hafid niku orang yang hafal beribu-ribu hadis niku Al-Hafid. Al-Hafid As-Suyuti mengatakan bahwa yang pertama kali mengadakan maulid itu bukan orang-orang di masa kepenguasaan Syiah itu tidak. Tapi yang pertama kali mengadakan adalah seorang raja di daerah Irak Utara, tepatnya di daerah Irbil. Di mana namanya itu Rojo Mudofar yang setiap mengadakan maulid itu menghabiskan dana 300 ribu dinar. Nek mboten lepat dinar niku sami kalih dirham menawa hitungane niku meh sekawan gram kirang sithik. jadi nek petang gram niku regone sak yuta 600. Nek ping sewu, gitu kula mbok nyonyor sampean. Lho iki tenanan kok. sewu, ping sak yuta 600. jadi ora kok boros ibu mboten wonten. Ono wong pating cekluwi. Apa pating cekluwi itu, Nek cara basane Gus Kareng iku Mbah mudeng aku iyik iku bahasa apa? Maklum masalahe kula iki wong kota dadi ora tak mudeng. <laughs> Bangsa iyik cekluwik ngono ora mudeng walaupun bisa mengucapkannya. Kenapa kita niku kok diajari para ulama-ulama kita mauludan niku kok ora gur namung wayah maulud? Tidak hanya dalam tanggal 12 maulud, kalau kita punya rumah baru mau masuk ya mauludi. Gini apa badan? Ana wong duwe mobil anyar dimauluti. Ana wong duwe bojo anyar. Hmm. Anyar ku maksudnya nomor siji, oh, anyar ibu langsung ha. Eh, wis gara-gara gongsi faceng ngono dadi ha. Wis napa mau dimauluti karena apa? ulama kita mengajarkan bagaimana mempraktekkan cinta yang sebenarnya. Bu, jenengan duwe omah anyar umpama niki. Umpama Allahumma Berarti yo ya sak perangkate anyar kabeh umpama. Kira-kira jenengan tegel badhe mlebu omah anyar niku slup-slupan nek cara basa Arabe niku. Slup-slupan. Nek arep mlebu omah anyar niku napa tegel sampean orang undang bapak sampean. Sampean mlebu omah anyar ibu sampean mboten sampean kabari melu bunga-bunga derek rawuh teng mriku untuk pertama kali derek seneng teng mriku tega sampean mboten pasti jenengan ngabari niat nyuwun tulung wong yang sepuh untuk bisa hadir ke rumah baru kita itu cinta karena apa karena cinta kepada orang tua kalau kepada Rasulullah harus di atas itu Sampai Rasulullah mengatakan itu syarat iman. Layuk minu ahaduku. morat dianggap iman. Nek durung cinta kepadaku melebihi cintamu kepada orang tua. Jadi kalau ulama-ulama kita mengadakan acara sulup-sulupan dengan mauludan pas. Mengapa? Kalau ditanya, loh sulup-sulupan kok anu, mauludan apa alasannya? Karena saya ingin mengkaitkan bunga kulo ini dengan kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, no. Di bojo anyar ya ngono. Ae-ae gitu nana kok. Karena pada dasarnya kulolan panjenengan niki anane iso bunga kabeh niku karena tendensinya adalah semuanya itu bersumber sabab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ya dol nggih wis ora angel-angel. Umpama ana wong seneng masalah nikah. Nikah niku seneng napa, sekali mawon nggih. Dene ana wong nikah kok ora seneng kuwi masalah yo ya gara-gara kepeksa ngono watakane, watakane, watakane iki. Ana wong nikah seneng mboten? Ning nek diangen-angen senenge wong nikah niku sebab Rasulullah. Kok iso? Iya. Kok umpama jenengan mboten wonten contoh sangka Rasulullah nek nggon agama Islam disyariatno nikah, sampean kira-kira kawin? Eh kok kawin to? No? Kira-kira sampean nikah? Ya mboten nikah kita karena meniru, meniru kekasih kita sallallahu alaihi wasallam. Ngono dadi bahasane. Para hadirin, para Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken. Jadi kalau menurut Imam As-Suyuti yang pertama kali melakukannya adalah seorang raja itu tadi. Jadi menurut yang lain, menurut ulama-ulama yang lain, mengatakan bahwa yang pertama kali mengadakan maulud niku seorang rojo yang bernama Solahuddin Al-Ayubi niki tidak asing lagi. Jadi kalau kita diteror dengan SMS yang masing-masing, kalau ada orang mengatakan bahwa yang pertama kali membuat mauludan itu adalah kepemerintahan dari yang berkuasa dulu itu seorang yang Syi'i, sing akidahnya itu Syiah, apalagi Syiah Rafidhah, jenengan jawab mawon. Iku menurut Aku ra penak Menurut kue ngono mawon. Aku arep muni ngono ra penak. Sedangkan menurut ulama-ulama kita beda. Menurut ulama-ulama kita yang mengadakan maulud pertama kali Solahuddin Al-Ayubi. Tujuannya nopo? Supados memotivasi prajurit ketika beliau berkuasa karena dikala itu nembih perang salib. Di mana wong perang salib niku nyon ngapunten, tentara tentoro selain Islam yang diperangi silae wong-wong salib niku nyon ngapunten. Wonge kereng-kereng sangar-sangar, hebat-hebat. Sampai mereka dibaptis, disumpah untuk selamanya tidak boleh hidupnya digunakan berbakti kecuali untuk Tuhannya. Jadi ngantek ora oleh nikah. Ngantek ora oleh nikah, ngantek ora oleh seneng-seneng lah wong Islam wonge gering-gering. Senin Kemis. Niki pripun supaya menang? Sulahuddin Al-Ayubi ngobong semangatnya dengan mengadakan maulid Nabi Muhammad. Diakui apa tidak, itulah jatah kemenangan yang akhirnya diterima. Karena apa? Karena Solahuddin Al-Ayubi mengingat Rasulullah pernah mengatakan ilati zillah liman khalafa amri. Kehinaan itu, kekalahan itu akan diberikan Allah bagi orang-orang yang tidak mengikuti amri kata Rasulullah. Apa itu maknanya? Perintah dariku. Pernah suatu ketika di zaman Sayyidina Umar beliau mengutus beberapa pasukan perang. Lalu kemudian ada salah satunya pulang laporan, hei Umar kami kalah. Ka? Kalah. Akhirnya pun Sayyidina Umar, loh kok iso kalah? Salah satu dari sahabat diutus. Kue tolong dideteksi apa sebab salah kalah itu apa? Akhirnya pun ketemu. Sebab kalahnya apa? Sebab waktu perangnya tidak meniru Rasulullah. Ditanya, kowe nek perang jam piro? Sekitar waktu duha. Ya kalah. Lu kok iso ngono? Lah Rasulullah ora pernah perang nek waktu duha ya ora pernah. Kalau tidak uput-uput esuk. Uput-uput esuk ya, Pak. meruput meruput yang dua sit <laughs> aku jarani desa eh baru subuh tet mangkat atau kalau sudah tidak itu bakdo duhur sisan. Kenapa itu dilakukan? Karena Rasulullah SAW Alaihi Wasallam berkata setiap bakda zawal, bakda sholat duhur niku, waktu duhur, waktu duhur itu ditiupkan angin yang namanya rihus soba. Nah, rihus soba itu adalah rihun nusroh, angin kemenangan. Alasan pertama, alasan yang kedua, kenapa kok dipaskan setelah habis sholat perdu? Sebab dipastikan kalau sudah habis sholat, wong perang niku sudah disangoni dungo karo sekabiane wong Islam. Di dalam doanya ketika sholat, Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Jadi karena itu digunakan sebagai sarana untuk tawasul kepada Allah. Wahai Allah seolah-olah begitu. Kami telah didoakan oleh semua ikhwan kita minal muslimin maka tolonglah beri kemenangan. Akhirnya menang tenang. Pada waktu niku panglima perangnya, oke okay, nek ngoten sesuk kula tak perang nek mboten bar subuh, tet bar duhur. Ngono ku. Akhiripun menang saudara-saudara. Lah Salahuddin al untuk memotivasi para prajuritnya supaya nggugu niru, jejeg, mantep, madep, mangan melu moro tua. Ora, kok dadi mau limon. Niki tenanan niki sing serius lho sekali-kali. Jadi ketika nderek Rasulullah mereka dipastikan akan menang karena memang tadi Rasulullah mengatakan waju ilati dzillah liman khalafa amri. Niku nek difaham mukhalafah berarti kemenangan waju ilati nusrah liman wafaqo amri. Niku nek difaham mukhalafah kemenangan itu akan diberikan kepada orang sing niru datang prinsip Rasulullah sallallahu alaihi alaihi sing wasalame sing dawa dadi ngombene rada Alhamdulillah. Iki mau ora ditulisi nggen kula ning ketoke kok wajib nggen kula Para hadirin, para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, lalu bijaksana sekali karo Islam di Indonesia ini penuh dengan mauludan. Apalagi zaman kados ngeten niki. Ada orang yang angel-angel di dalam memahaminya. Loh Pak Dullah, orang maulud itu kan tidak pernah dipraktekkan di zaman Rasul. Kumpul-kumpul terbangan ngene kan ora zaman sahabat, ora zaman tabi'in, Ora ono zaman tabiut tabiin. Mengapa zaman sekarang diadakan? Jawab, kebutuhannya sudah berbeda. Umpama gelem jujur, zaman sahabat ora ono wong ngaji nahwu ora Untuk memahami Al-Qur'an cukup mereka nyanding sahabat yang senior otomatis ilmu wirosah dari Rasulullah beliau kuasai. Saknalika maca Quran ya ngerti karepe tafsire kaya apa karena gigih-gigihnya untuk belajar. Pertanyaannya kenapa sekarang ada ilmu nahwu? Lho ngono lho nipa ini. Itu di zaman Sayyidina Umar. Di zaman Rasulullah dereng. Halo? Di zaman dulu belum ada ilmu tajwid. Belum ada ilmu untuk bagaimana mempercepat bisa baca Quran kiro ati ono pondok, beten wonten. Madrasah ndak ada. Bahkan di zaman Rasulullah Quran pun belum disatukan. Belum ditulis dengan indahnya seperti sekarang Khotul Utsmani. Lalu sekarang kok ada? Pertanyaannya, ini sebabnya kebutuhannya wis beda. Kalau motivasinya orang di zaman Rasulullah gampang wis rasa lucen wong alah lah, nih Pak ini. Arab kepengen semangat, sowan Rasulullah mulai wis mantep. Di antara mereka bahkan sering kula niku nek lungguh nung sandinge jenengan ya Rasul, masih ya kula niku sedinten maem pucuke godhong tok wareg. Karena apa? Gidaur ruhnya iku mapan, panganane nyawa yang antep sehingga awak era butuh nulu, Zaman sekarang <laughs> rong piring mrene mulai ngeleh. Jemene nang kene nembe roti siji. Ya ngapuntene tene lo alafu al-afu minkum. Marjuun makmulu an khotoen wahafatin aku lo iki. Ngampurane mawon iki. Realita. Ngono e ustate ya siji. Ya. <laughs> Alhamdulillah. Nah, ya sudah apa-apa. Memang Pak Zoni didongakno sugih iku istiqomah Masalah wong sugih kaya Pak Zoni iki patut iki berjuang. Liyane sugih pangan dhewe, suduken akhire. Aja guyang-guyung, guyang-guyung nanda. Amin wis ora patek tenanan niku. Amin ngono, amin. Kebon <laughs> diwangsul nama Pak. Dugi napa wau? Dugi hahaha wau. Jadi kalau ada mengatakan seolah-olah gitu, pernyataan itu pantas ngono, kaya-kaya bener. Zaman biyen ora ono ndende ngono kalimat iki. Zaman biyen ora mas yo zaman sahabat kok mau mauludan alah-alah kangelan nemen. Kita di zaman akhir ini kenapa? Karena kita itu bukan zaman itisol. Kalau zaman itisol, kok Arab munfasil, gini corong ilmu Nenah buku nyalai aturan. Wong iso mutasil kok mbok mungfasil no. Dorob tuka, oh digawe dorob tu iyaka. Eh kangelan meni ini kangelan. Iki iso mutasil, pengen semangat sowan Rasulullah, ngadep Rasulullah, penak Zaman tabiin pengen semangat giroe sowan para sahabat isih hangat-hangete bab Rasulullah, diceritakan Rasulullah mulai dadi semangat. Saiki sampean orang anak no maulud kenale kula sampean ki ayu ting-ting. Loh kalau kita tidak nyadari seperti itu nyuwun ngapunten mawon. He para wong-wong sing dohe iku. Jenengan dengan bangganya mengatakan seolah-olah maulid itu masalah besar. Lalu Anda hadirkan semangat-semangat dunia ke rumah-rumah Anda. Meleburi ngomak TV, liane TV, internet. Sampai saat niki wong-wong tuwai mudeng internet. Halo, halo. Rasa halo ini. Halo. Ki, Masya Allah. Tapi mauludan yang kenal ke Rasulullah. Masya Allah. Mbok yo sekali-kali lah. Omah itu diunduh lho. Ngunduh solawat. Omah niku nek disolawati bu. Masya Allah. Baru kaya gede nih Masya Allah. Sampai disebut no Habib Zain bin Semit niku nek Arab lebu omah supaya omah niku kata rizki mbuh niku khisiah nopo maknawiyah. Aja sithik-sithik sing dianggap rezeki ku duit wae. Ketentreme ati itu lebih mahal dari kekayaan apapun. Sampai nek pengen tentrem ati karena Rasulullah juga mengatakan gina iku gina nafsi, sugih iku sugih hati. Nek pengen napa mboten keluarga kita sugih nih. Pengen Nek pengen ini nek merebu omah maca salam. Assalamualaikum. Umpama ana sing jawab ya syukur, ora ya tetap salam, sunah niku. Engko nek wis ora ana wong jawab utawa ana wong jawab sampean teruske assalamu alayka ya Rasulullah. Mantun niku ditutup maca selawat ping telu barokah omah niku. Masih jenengan niki lho, umpama mae mriku caket terus ring masjid mriki, mulai yang ngono, asalamualaikum. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tutup selawat barokah. Nah kalau sekarang ini tidak ada mauludan untuk kenal Rasulullah carane piye coba. Anu Pak, saya akan membelikan anak-anak saya buku-buku sejarah. Beda. <laughs> Ngomah anu, kula e buku sejarah ya ana, aku dinge kanca kula niku buku sejarah napa judule niku. Sejarah Rasulullah niku tekan ngomah ya nglitik ngono mawon. Umpama maca ya beda meneh, maca sejarah. Lah lucune wayah mau lho, aneh ben ajaib. Masih ya bahasa Arab sing diwaca, mulih lho. Ujuk-ujuk rasa e mlebu. Apa mudeng sampean bahasa Arab diwaca? ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية فمن suarane dolah ya Allah. Ngono bae. Ihu, ngono bae. Ngempurane lho alafu alafu eh, maaf. <laughs> Paling iku ning aneh. Lho iki aneh. Kok umpama jenengan nganggep mauludan iki ora ana kanggone, kanggo sampeyan sing pun nampa rasa selawat. Kenapa Jamuro sebesar itu, Ababul Mustofa sebesar itu. Karena kerinduan rohani kita terpenuhi di dalam maulid itu. Id tatayyabatil majalis wal mahafil. Kalau Rasul disebut, Masya Allah, kalau wingi sampai nonteng jamuri niku. Kalau pas teng jamuri niku pas kumpulan jamuri, jamunan, jamuni, jalah malah apa iku malah. Niku kulau kula niku Masya Allah nalika ibu-ibu mahalul kiat. Ya. Kula niku kan sanding kulau wonten layar, layar ramudek mudeng sampeyan iki. Apa apa jenenge? Proyektor desa. Oh, ini Pak Soni laren buka SMS e kok proyektor ngono. <laughs> Ngambetane lho. Pas ana layar proyektor Masya Allah ibu-ibu solarane apike Masya Allah. Ya no, wapi lah. Iku nek wong lanang no bipse, Niku kok kula nyawang, kula niku kepengen ngerti piye to rasane beda jenis dalam satu majelis sholawat, Ketika saya lihat wajahnya ya yo ngapurane yo netepi syarat jane. Jonggyang guyung yang guyung ya Tapi yang tampil itu bukan ketok wajah yang wanitanya itu tidak. Iku ujuk-ujuk di, dirasake ngoten niku nggih. Tetap ada getaran-getaran seperti nek sing maos niku Romo Yai Ibrahim Aswari utawi Ndoro Habib Syah sami. Kenapa? Karena di dalam majelis kok disebutkan Rasulullah tatayyab wanginya menjadikan ruhaniah kita hilang niku durut, kodurat reget reget itu hilang jadi tidak ada kok kerungu sulawatan oh, ya Allah wangi endeng niku ra ono ra ono ra ono asli dene wong kok ya kaya ngono nggih aku gene kok sampean seneng mauludat Wangi ayu-ayu nih, mamane gitu iki kasus wong ora waras jadi ora usah diomongke niki hal-hal yang seperti itu tuh off the record apa itu mbah rambut paham nggih jadi bab-bab ngoten niku umpama ana wong nandur pari kok tukul suget ku sak patute nek ana pari kok malah tukul amin sewu nggih amin sewu niku celana dene wong pari tukul suket patut jadi umpama ana wong model niat ingsun mauludan arep apa? Ijolan sandal. Umpamane, umpamane, umpamane. Aja sandalku dijipuk lho. Mrene oh, aku tak ngetes jari wong solawatan iku wong ikhlas pas tak jiwuke. Ngono ku umpama ana. Lah iku model alsu ketu alsu ketu. Lho suket ki bahasare Arab apa? Al suketu. <laughs> Ngapunten ya, baca darurat darurat ini eh, ditambahi al ya dari bahasa Arab. Tadi kan. paham ya? Jadi semangatnya kita dan nek kulon jenengan mau gur namung buku sejarah, saya yakin konsumsinya tuh akal. Sampean waca, pinter ngono tok, ngerti, oh, Rasulullah ku lahirnya tanggal anu ndak, anu ndak, anu ndak ngono. Ibuke namine Aminah. Beda kalau ikut maulid. Masih orang ngerti karpil. Masya Allah. Ruhaniah kita yang tersentuh. Kenapa? Karena ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, pada dasar hakikatnya adalah yaptasilu biha ruhul musalli alaihi dihi. Wong sing solawatan karo sing disolawati arupa Rasulullah niku ruhaniahnya ketepung. Orang bisa bertemu Rasulullah iku petagian tuh. Orang iso ketemu Rasulullah ketagihan rohaniah kita. Kalau benar-benar nyender sama Rasulullah, pas nempel sama rohaniah Rasulullah tanpa kita sadari. Ono majelis maulid nong di ati ku kepengen mangkat. Urusan bondo cupet orang iso mangkat iku ati ku kepengen sih. Minimum dengarkan Al Hidayah FM. Yeah. Halo halo. Ngono ku. Umpama jenengan gelem ngakon ngakoni, ndak ada, mungkin nyon ngapunten mawon, mungkin. Jenengan nek ditangleti gene apa kok jenengan rawuh maulid? Iku mungkin umpama dikon nulis apa alasannya? Bingung sampean. Gini yo, heeh. Oh, mungkin karena suaranya Habib Syekh. Walah nek bab swara nyetel kaset rampung. Oh karena pengajiannya alah lah wong pengajian kucing jamaah ngene ku. Ora usah moro wis nok TV wis ketunan ngene iki. Aku pertama kali ketunan niki arep metu ngopo pengajian bojo kula, "Bah, bah, ono apa?" Jamaah. <laughs> Masya Allah Masa aku ya sebanci itu aku. Ginyun <laughs> ngapunten lho nggih. Ya Anda kan bisa membuktikan ngono lho. Tekan apa, Bu? Jadi aja meneh kok Kenapa Anda senang maulid? Senek roti sih. Ramungkin ngangeni, ramungkin. <laughs> Ngono kadang ibu-ibu nggawa tasé kegeden. Ya Allah, arep digo muleh kroncalan waku Dik. <laughs> Kan ngomah anake enem. <laughs> Ya Allah, Bu apa roti piro ji? Aduh, pane mengi krungu tenel lho ya lapo iki. biasanya kita telu lho kok iso dadi siji. Iki jenenge jamak takdim tapi kosor ya ngene. Ngombe sik to Alhamdulillah kula niku nek nyemesi Pak Zoni ora tau gelo. Masyaallah. Wis. Emang wong wong nek wong asli cepu ganteng wis ngene iku Ayo diteruske, teruske, teruske. Alhamdulillah. Dugi napa kok? Nah, ngene iki roti siji ilang to, penyakitnya ilang. Arab mau pengajian Maulid, alasannya apa? Rohani. Yakini itu. tasilu biha ruhul musalli. Maremnya itu ndak bisa ketok. Maka dikatakan oleh Habib Ali Al-Jufri tentang syarah umdah, beliau memberikan takrit bahasa apa? Kata pengantar, kata pengantar lah nih cara bahasa. Beliau mengatakan orang mau mahabbah harus makrifah. Wong Arab cinta harus mengenal. Lalu mengadakan maulid ini adalah sistem pengenalan yang sangat komplit. Karena di dalam majelis maulud, bayangke dibacakan nadoman syairan yang indah. Membacanya dengan indah. Suaranya dipilih yang indah, Terbangannya yang indah, semuanya dibuat yang pas, yang indah dengan adab. Ono tambahan ini loh masalah. Apa orang mau mauludan kok sakar dhewe mboten wonten betul. Ah. Selawatan nggo topi, mboten wonten. Sulawatan kok ini ya Nabi. Orang ana. Orang ana tetu mangkat itu masya Allah salah-salah wong kepengen tampil pas bahkan disyaratkan putih kenapa putih karena putih itu pakaian yang paling digemari Rasulullah dibuat senyaman itu seindah itu bahkan Dora Habib saya niku sone nek ora apik ngapun tene mawon ya kudu dingenekno ngomong halo halo ngono ngono to karena api. kenapa kok perlu diapikno karena untuk konsumsi mapake rasa iku supaya ora ana grenjel sing ora penak. Nek ana grenjel ora penak umpama sing mimpin maulid suarane kemresak ora penak. Ya Nabi salam ngono. Mbok ayu mek watu dipatakno yo. Lho apa ora? Bisautin dengan suara yang sayyid benar sing api sing nyenengke minimum orang-orang yang diantara majelis itu sing biasa maca lah ومحيا كالشمس منك مضيء أسفارت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين niku nek ambek guyon ngene ora patek ana rasane tapi nek wayah mahalul kiam utang lali hehehe tenanan kok Syukur-syukur sing utangi pas lungguh nok sandingan ngono. Yo, Kanjeng Nabi ku seneng anu lho yo, nulungi lho yo. Tulung aku diikhlasno ya <laughs> ngono. Alhamdulillah. Ha, iki lho sing diutangi mesti alhamdulillah ya, banter. Lah pun entah apapun itu yang ingin diomongkan orang, yus memang menusoniku niku digawe beda-beda. Marilah kita sing segoro atine. Mana yang benar, mana yang baik, tentu kembali kepada yang maha benar, yang maha baik, Allah subhanahu. Cuman tolong hargailah niat-niat orang-orang yang kepingin mengenal Rasulullah di majlis itu. Andaikan panjenengan ada yang tidak setuju dengan adanya maulid, tolong belikan solusi. Kalau kita ditanya, kenapa kamu maulid? Karena aku lo kepingin kenal Rasulullah. Eh, aja maulutan. nunggu, tak kenal no. Lah itu patut. Ora Nabo tok neng mlayu. Mudeng. Wis ora oleh, ora oleh, ora oleh. Lah terus piye supaya aku kenal? Wis rasa kenal. Lho, Kartono iki. Model-model wong-wong ngeten iki wis. Sodrun-sodrun iki nek. Nak udzubillah min. Hit solusi eh Kang. Kenapa mau? Kang, kula niku arep maulud sebab kula niku Allah tiang-tiang sing kepengin waras nih didawono Sayyidina Ali nek pengen warasatine kumpul wong soleh. Ja bayangke Kang, berapa puluh kiai yang ada di Jamura, berapa puluh habaib kiai yang ada di Ahbabul Mustofa. Kula kepengin menyembuhkan penyakit-penyakit kula kumpul kalih para ulama, ngono ku. Ora usah ora usah lah kumpul karo kowe Kang, tambah peteng. <laughs> peteng mumet. Setuju? <laughs> Kandani kok. Wis tah, wis ora eleke, eh, wis ora eleke. Maka Sayyid Muhammad Al-Maliki pernah berkata, beliau ditanya, menurut panjenengan bagaimana acara maulid itu? Maulid itu hanya adat istiadat tradisi. Ojo dianggap itu syariat karena memang tidak diada syariatnya. Tapi tradisi itu sing penting orang nyalai marang dasar agomo. Di dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Lalu apa jeleknya? Bu, jenengan damel acara pertemuan PKK. Apa PKK? PKK ku maknanya apa? Partai keriting-keriting. Apa PKK ya, Pak? Di saudara saudara jalan Nek kula kuwi tetok lali masalahnya. PKK. Lo tak tanggut PKK itu tradisi yang baik ndak? Baik. Pertemuan ibu-ibu tujuannya apa? Silaturahmi. Sodakoh Rukun tonggo. Dene nek jero kono ana gremeng-gremeng tonggo. Lah, iku elek. Jadi dalam maulid itu satu wadah adat istiadat tradisi yang di dalamnya itu semua kebaikan. Coba dipleteki sidik-sidik. Yang pertama dalam mauludan itu ada nuansa gembira. Gembira karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Allah Subhanahu wa taala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu Katakan Muhammad nek umatmu oleh fadal oleh rahmat kon bunga ketok no ketokno ngetok ke bunga, sebab oleh rahmat niku perintahe agumu. Napa wonten kok ana wong nekani mauludan merengut ngono mboten wonten niku Yakin ah walaupun rande duit lho, etok pede banget ngono. Kancane guyu yo. Kikikikik. Nek yo ketara guyune wong didit karo rande didit iki ketara. Guyune wong rande didit iki metune angin. Kikikik ngono. Nek guyune wong didit duit iki Wah. wah. Yo ngapuntene lho. Bagi yang kikik yo ora apa-apa. Kula panjenengan bingah dengan membayangkan mengangan-angan apalagi bunga karena majelis itu banyak sekali minum-minuman, makanan-makanan rohani ya. Itu fadal Allah, itu namanya rahmat Allah. Jenengan isih dikersakno kumpul para ulama, krungu ilmune Allah, ilmune Kanjeng Nabi, kok yo ya dengan sendirinya lesan ini mengucapkan solawat itu sudah rahmat Allah apa toh rahmat itu roh ditambah rahmat. Rahmat niku iradatullah fil ihsan. Kekarepane Allah ing dalam arep gawe apik marang kawulane. Sampeyan maca selawat iku rahmat. Sebab apa? Wong kok dikersake maca selawat iku ngalamat arep dipun kenalke Allah, arep dipareke Allah pangkate besok nang akhirat dateng sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jenengan nembe maca iso maca selawat itu oleh rahmat. Jadi kalau Anda sudah merasa itu oleh rahmat, ya nyuwun ngapunten, patut bunga. Dan di dalam majelis ini banyak sekali bunga-bunga. Yang selanjutnya yang tidak kalah pokok. Lah niki sing badhe kula aturke wong niki pun meh jam 10 kurang 5 menit. Rasah melu lirik-lirik ta. Hmm. Wis mbosok eh, yakin karo ustid. Yang pokok di dalam maulid ada suasana bagaimana orang yang mengadakan mauludan, mengajak mauludan itu benar-benar mau no akhlak Rasulullah berupa kok, Gelem sedekah. Maaf nyun pangapunten. Kemarin Al Habib Ali Zainal Abidin Assegaf ada di tempat kami, yogi bolak-balik SMS meneh. Ada SMS sing tulisannya iki bahasa Arab. Ndak lek ngono apa wekek to, wekek iki hebat banget to. Wah, bahasa Arab deh. Ngawak dhewe iki anggere bahasa Arab kan wah, setruk. Bahasa Arab. Nek diterjemahno maknane ngene. Difatwakan oleh ulama ABC. Oh, disebutno niku. Orang saya tak sebut no, tidak jadi masalah. Kula itu tugase gur iki kelantan meleburing radio Alidaya ya nguat no mawon. Menek sampean oleh SMS iku gepok hp ini. Gepok mawon Lampung. Setuju? itu saya yang setuju mesti orang di HP. Maknanya ter, difatwakan oleh ulama ini di Masjidin Nabawi. Lo ngono kok kalimatnya. Di Masjidin Nabawi bahwasanya makanan penyembelian kambing di acara mauludan itu aswa'u lebih jelek dibandingkan khinzir. Khinzir niku ciling. Nek ceng niku desa banget. Kota ciling. Dek zaman kula maknani jaman biyen awal-awal mondok niku kan ditulis ginakaken pegon wal khinjiru lan ciling. Nah iku nek maca wal khinjiru lan ciling. Kira-kira <laughs> tulisane ora cetha. Tekan apa, Bang? Lo nek kelingan dadi betapa bodohnya saya ketika itu. Belum, belum. Tekan apa, Bang? Wal khinjiru. Jadi dianggap itu lebih karena apa? Wis macam-macam alasannya. Bagaimana menurut ulama-ulama kita? Lu ngono. Imam kembali kepada pendapatnya Imam as Berpendapat majelis maulid itu kebaikannya pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi riwayat hadis Imam Al-Baihaqi. Di sana dinyatakan Rasulullah itu pernah nyembelih kambing untuk dijadikan akekoh. Tetapi bagi penilaiannya Al-Hafidh Imam as mengatakan Akekoh Rasulullah itu sudah pernah dilakukan simbahnya ketika beliau berumur tujuh tahun. Eh kok tujuh tahun? Tujuh hari kelahiran. Nah, di mana kewajiban orang ngakekoi itu sekali seumur hidup. Lah Rasulullah setelah menjadi Rasul kok ngakekoi? Ini sudah tidak dinamakan akekoh namanya. Tetapi sodakotut tatawu. Ngamal sing oleh ganjaran. Tujuannya apa? syukurane kanjeng Nabi bahwa beliau pernah dilahirkan di muka bumi ini dan beliau pernah diutus jadi seorang roh jadi Rasulullah niku nyukuri pribadine pun piyambak karena beliau merasa mendapat rahmat yang besar dari Allah diutus jadi rasul diangkat dados nabi sehingga Rasulullah nyembelih mendo jadi nyembelih mendo untuk syukuran untuk Rasulullah niku non piyambak Lalu bagaimana menurut kita? Siapa yang lebih dapat manfaat dari dari Rasulullah kalau Rasulullah dianggap Rasul justru kita ini laqad manallahu alal mu'minina idh ba'asa fihim rasul idh ba'asa fihim rasuluh ketika Allah mengutus rasul kepada orang iman laqad manna di waktu itulah anugerah terbesar Allah berikan kepada orang-orang beriman. Jadi sing patut, sing paling patut nyembelih mendo syukuran Rasul diutus, ya Pak Dewi. Eh, niku rasa doa-doa, dawa muga-muga wonten ibut. Nah, untuk urusan yang terakhir masalah sodakoh niku, niki memotivasi mawet. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Ar-rizku ila mut'imit ta'am asra'u minas sikin ila dzarwatil ibil. Wong niku nek kulino aweh mangan wong sing butuh mangan. Allah ring no rizki dateng tiang niki sing gelem aweh. Itu lebih cepat daripada peso yang memotong punuke unta. Nek cak niki punuke sapi jenengan ngertos sapi itu, menunggu ambil ambek ini ngertos menunggu ku yes kulogi memang putih dados istimewa gimana <laughs> halo halo kinyon ngapunten loh. napa bawa peso game damel motong puno eh, lho nek jenengan pas korban dingin ngetok no. seret pirang menit ono sak jam <laughs> nek sak peso pesone untu kletaki niku. Niki peso set durung ana 5 menit Allah ring bales tiang sing aweh mangan wong butuh mangan. Niku luwih cepet ketimbang iku mau. Wah nek iki diomongno contone mleket trek. <laughs> Kula niku nembe ndek wingi, <laughs> nembe ndek winginane niki, nembe ndek winginane. Kula niku tumbas durian seharga satu juta lima ratus siji. Sak yuta 500 kandhane kok. Lho iki ceritane ngene, ngono lho. Rungokno sik. Ustaz kok ngakali ya ora mungkin. Nek molitiki biasane. Ngene ceritane. Delalah wonten tamu putra-putrane guru kula. Kanca-kanca niku damara termasuk numbaske duren. Lah kula piyambak nggih dipesen ken numbasno duren. Intine setelah tamu pulang durene turau, Turah. Turah turah. Lah simbah kula iki rawuh teng kula. <laughs> Dasare putu yang in, yang memang manis nggih. Saya harus memuliakan simbah. Lho niku nek cara cara syariat mulyakno simbah iku padha karo carane mulyakno wong tuwa. Jenengan sakit bikak wonten teng hadis Bukhari sing disarai Imam Abi Jamroh. Jadi nek jenengan duwe simbah khususnya sangka bapak, iku khidmahe kudu padha karo wong tuwa. Lha iku carane. Lah niku lho ngoten. Kula bikakno. Rumaos kula wong pumpung remen, pumpung ana, gratis. Wah, kula aturke didahar las les les, les. les. Mansur S. Rae langsung minggah ret sepuluh, Tak betor ing sakit, Mulai entek sak yuta 500. Jadi durene seharga 1 juta 500. barokai e duren gratis. Begitu tenanan. Lho iki barokah sangka wau dikon ngendikakno Rasulullah. Terkadang niku rizki sing diketokno niku hissi, ning kadang nggih maknawi. Hari itu bayar sak yuta 500. Insyaallah. Nembih mawon kondur niku wonten tiang moro, Lho ngono ceritane iki. sedilu Sediluk niku. Pak Dolah, kula wau nitip kangge jenengan teng ngandhap rokok. Napa niku? Lah kula bika lima Engko sik, engko jadi Dadi Allah dia utang sak yuta. Lho Rasulullah sing ngendikan kok ya pasti ya. Ora usah utak watuk ki asli iki. Paham ya? <laughs> Nyun ngapunten nih. Lho iku subhanallah tamu mule iki bareng karo tamu liya. Iki muga-muga wonge ra ngrungokno radio iki. Isin aku. Isin isin. Is. Bisa itu. Lho, tamu niku mara, wajahe kados jenengan iki ngenes. Wis kaya ngarep kula iki <laughs> Ya asli ki. Insyaallah. Wajah ngenes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten napa, Pak? Kula kenging musibah, Pak. Wonten napa? Anak kula sedo. Kula wis mikir kalong maneh iki kalong. Wis kita alonno iki, muga-muga ora kalong maneh. Aku wis niat, wong iki mungkin aku wis niat ngono mawon tak niati sae. Agek niat niku, niat nih, asli. Ya kok sakit sedo niku gerah nopo. Lha iki tenanan kok. Mosok gara-gara duren maneh. Iki saestu kula tanglet. Lho sebabe napa? Oh, nggih niku anu Pak renang. Lah renang terus kebablasan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi langsung sek sedo. Tenggen renangan niku. Lah terus teng mriki wonten napa? Rumah kula arep ngresaya pengajian apa piye napa pripun wong niki rencang. Niki kula syukuran, Pak. Lho lho lho lho lho lho lho lho lho iki piye to? Dununge iki piye? Dununge piye iki? Keke. Lho wong arep wong sedo kok syukuran kan ngono iki lho. Sebabnya gara-gara diasuransikno Pak, dados kula pikantuk pengembalian 2 ju, 26 juta. Oh, <laughs> arep oleh ya. Iki masalahe asli, asli. Asli. Dadi kula asale mau arep kalon, dadi arep oleh iki ngono kuwi. Lho, iki ora ngarep-arep pawewe. Muka dimae wis jelas. Kula teng mriki badhe syukuran, Pak ngono kok. Mlebu mak kelotak rong yuta lho. Rong yuta. Balik plus sak nalika lho ora trimo. Lho Pak aku wis kulino kaya ngono, engko sik. perlu dideteksi. Kulon pun sodako pak, kok ralindang balik. Lah maksiatmu sak derenge wis akeh apa durung? Lho mundek mau pas iku mau sedurunge aku nginjen wong adus pak. Lah iku mau mungkin rizkine Allah arep diparingno ning dirupake pangapura sangka kebocoranmu itu mam. Di dalam rangka jaga mripatmu kanggo nginjen wong adus. Mungkin atau Pak kula pun sedekah bolak-balik kok ya ora balik-balik. Eh, engko Ada satu hadis yang mengatakan man tasaddaqa bi adli tamroh. Sapa wonge sedekah satu kurma. Fa innallaha yaqbaluha biyamini. Kalau itu diambil dari rezeki yang halal, maka Allah mengambil sodako itu diambil sumayurabbiha dirawat dulu oleh Allah hatta yakuna Misra jabal sampai besar seperti gunung balik lagek nek wis gede kaya gunung dibalekno be. maka jangan gumun Imam Ghazali bapaknya dulu wong sugih ahli sodako gadah Putro, minal ulama ditulung Allah dibuka jalan ilmu nih barokah Bapak Indian lomo Mbah Kiai Bishri Mustafa Egus Mus, itu dulu bapaknya itu maaf hanya seorang pedagang. Tapi senengi karo kiai, senengi karo ulama, masya Allah. Kiai pundi, ulama pundi, wes nyoh nyanyoh sak bol boleh. Ditulung lewat dalan apa? putro putra nih rokai masya Allah. Pak Kiai Hasim Muzadi, sak tangane Kiai kabeh, bapaknya yang pedagang, sugih, melekenti. Tapi khidmahnya kepada ahlul ilmi luar biasa. Loh, aku tak ada nih. Jadi aja kok aku ngwahi kok durung oleh. Eh, nembe disimpan Allah dirawat. Engko nek wis wayai butuh dijelok ring sampean. Atau mungkin dirupak nolio. Atau mungkin yang perlu kita yakini kita diwujud nol tengah akhirat. Mungkin kangge kula sampean mungkin jatahe niku kelas nek cara surga niku kelas paling ngisor gara-gara jenengan ora diwehno ganjaran nek sondonyane diangkat pol VIP kumpul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniku khusnudzon ngono lho nggih khusnudzon marang Gusti cerita saya yang terakhir wis jam 10 niki sering saya sampaikan ning mungkin dereng kula sampai teng mriki karena saya setiap maulid ngeten niki nggih. Saya memang belajar untuk satu kodiah istilahnya. Apa yang harus saya sampaikan kepada masyarakat pun cocok diurun-urun sangka kitab sing kula waos teng pondok napa. Lah delalah kula nenggor cerita niki. Izinkan saya menceritakan untuk memotivasi panjenengan hubungane sedekah karo mantep marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setuju? Ceritanya seperti ini, ditulis di dalam kitabnya Sidi Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ada seorang imam namanya Abdullah Ibnul Mubarak. Beliau pernah pergi haji, di salah satu tahun beliau haji. Di tengah-tengah haji beliau tidur di Hijir Ismail, tertidur di situ, mimpi ketemu Rasulullah. Beliau ditanya, Beliau disampaikan eh, apa dingendikani sama Rasulullah, "Hei Abdullah ibnul Mubarak." Ini Rasulullah pun sedo pada waktu itu. Kue nek Bali ring daerahmu Baghdad carilah tempat kada wa kada disebutkan secara detail sama Rasulullah. Nek corok kene sak kabupaten ngendi, kecamatan ngendi, desane ngendi, RT-ne ngendi, gange ngendi. Bahkan namanya disebutkan Rasulullah, cari tempat itu Nama orang itu adalah Bahrom. Agama orang itu Majusi. Wong Majusi. Untuk apa ya Rasulullah? Sampaikan salamku kepada dia. Dan yang kedua, sampaikan kepadanya bahwa Allah ridho kepada orang itu. Pangi turu Abdullah ibnul Mubarak tahayur bingung. Mosok Rasulullah kok ngatur ke salam karo wong Majusi. Masuk Rasulullah ngatur ke ngendikan karo Gusti Allah bila Allah ridho karo wong Majusi. Wong Majusi ku sembahane geni. Akhirnya mboten ngandel tawaf muter sak kesele, setelah kesel ketileman ngimpi nganti ping telu dingentikani Rasulullah yang sama. Akhirnya pulang ke Baghdad, dicari daerah yang disebut Rasulullah, dipadosi ketemu Bahrom Al-Majusi. Kang Bahrom, sampean jenenge Bahrom. Iya. Beliau tidak ngomong dulu, aku rene dikandani Rasulullah mboten. Jenengan Bahrom? Iya. Ngamal jenengan nopo sing paling sampean anggap top nok ngalam donya. Oh, akeh. Nomor siji, aku ini anak papat lanang, duwe anak wedok papat. Iki tak No selang-seling. Jadi anakku sing lanang tak olehno anakku wedok mungguwe wong Majusi niku ngamal paling top. Sebab memang tiang-tiang Persia zaman riyen niku nggenekaken paham Zoroaster. Itu senengane nikah tunggal nasab. Jadi adik oleh kakak, top meneh nek ana ibu oleh anake dhewe. Paling top meneh mbah oleh putune, wong top iku. Krokok top ora trimo top. Akhire saestu para hadirin, Abdullah Al-Mubarak mengatakan, "Oh, iku dosa raiku raiku. ora iku." Sing liyane, ana meneh, aku duwe anak iki. Wayu wiyu. Wayu pol wis. Wirunge Pinocchio. Wis wayu lah. Lah terus piye? Tak lurokno calon niku ora ana sing sak kufu sak level ki ora ana. Ana wonge ganteng, Ning anakku selain ayu sugih. Lah iki ganteng kere. Ana neh wonge sugih. Ceking kriking. Welik ngentutan. Lah terus solusine ya akhirnya tak nikahi Dewi. Astagfirullahal. Mbok nikahi dhewe. Iya, sing teko resepsi wong Majusi lebih dari seribu orang. Astagfirullahalazim ki harame mughalladho iki. Ora iku, ora iku dosa iku, ora iku. Ana ne, ana. Iki yang terakhir. Pada malam pertama. Eh, kok pada malam pertama? Nggih, nggih. Ketika aku akan menghanimuni. Apa menghanimuni? Menghanimuni itu berarti ya meng dulure Hanuman lho. Menghanimuni anakku itu. Aku harap lebu kamar itu juk-juk lampu njaba omahku urip ngalamat ana tamu. Tak tututi jebule wong wadon muslimah udungan. Aku wis meh tekan kono wonge mlayu. Tak pateni lampune aku mlebu hanimun meleh karepe. Durung ngantek mlebu kamar, Urip meneh lampune tak parani ngantek ping telu gregeten tak tututi wong. Masuk orang itu ke rumah yang reot elik cekik. Di dalam rumah itu banyak anak-anak kecil, anak-anak orang tersebut janda jebul jebul Di belakangnya ada Bahrom Al-Majusi, ibu tadi mengatakan ditanya oleh anak-anaknya, "Ibu, nahnu la nutik bilju, Hai hey, ibu, kami sudah tidak mampu untuk lapar lagi. Apa yang engkau bawa pulang? Ibu tadi menangis lalu berkata, "Hei eh, anakku, aku izin marang Allah. Iki mau jane ana wong sing di panganan akeh. Ning sayang iku musuhe Allah. Aku arep jalo izin karo pangeran." Nah, terus pripun, Bu? Bahrom langsung mantuk mendet panganan sakep kebake sing dikuati diaturke. Maka Abdullah Al-Mubarak mengatakan, ini khairun mingka. Iki lo sing Dan ketahuilah wahai Bahrom, aku ini Abdullah Ibnul Mubarak. Aku tidak kenal kamu, tidak kenal alamatmu. Tapi yang menunjukkan semuanya itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sing ngabari kula, sing ngaken rawuh napa sowan kula teng mriki. Bahkan Rasulullah titip salam kepadamu dan dikatakan Allah ridho kepadamu. Oh, akhiripun Bahrom Al-Majusi. Apa bener bener? Jadi Muhammad yang digembar-gembar wong Islam ku ono ten. Ono, buktine aku tekan kene. Ashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan fakhra mayyitan. Bakdo ku langsung ambruk saking luar biasane hidayah sing ditampui. bakdo ambruk sedo saknalika yang ngedusi Abdullah Al Mubarak sing ngafani beliau sing nguburke beliau sing nyolati beliau lalu beliau berpidato istamilu ayyuhan nas as-sakha fa innahu yungkilul a'da ila darajatil ahibba he menuso dadi kowe wong lomo sebab lomo iku iso mindah musuh dadi kekasih Allah musuh dadi kekasih Allah bahkan bahkan satu catatan yang ingin saya sampaikan. Catat itu benar bahwa Rasulullah itu benar-benar hidup. Dikatakan fakuli amalu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Amallah kalian karena Allah. Rasulullah melihat ditafsirkan di dalam tafsir sawi fa innal a'mal tu'radu alaihi semua amal umatnya disampaikan kepada Rasulullah kulon jenengan lenggateng meriki. Rasulullah ngerti sak alamat sampean, sak jeneng sampean, sak jeneng wong tuane sampean. Maka berbanggalah karena kita punya Rasul yang sehebat itu untuk kita sekali. Nah, pada momen Maulid ini monggolah. Kemarin kita wis telat tanggal rolas. Iki pumpung ijah Maulid. Adakan walaupun kecil di rumah-rumah kita. Zaman kula di desa niku tanggal rolas Maulud, maaf, niku pun, wonten acara beratan. Modelnya piye? Damel panganan, didumke tangga tepale ijol-ijolan, sing duwe ketan anu napa dijoli cucur, dijoli napa lopes napa. Anak-anak kecil bunga pamer karo kanca-kancane, "Eh aku mundi roti ngene, aku duwe seneng paro bunga." Jadikan rumah kita walaupun kecil acara itu Mumpung Rasulullah masih menyaksikan kehidupan kita. Lalu nanti Rasulullah yang akan mengabarkan kepada Allah walaupun Allah tahu untuk apa? Untuk dimintakan syafaat kepada kita. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam orang yang sergap maca solawat wajib baginya syafaatku di hari kiamat nanti. Niku mawon sing saged kula aturke, mugi-mugi wonten manfaat lan barokahipun. kita tutup Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil huwal الذي ترجى الشفاعة لكل هوى همي يا ربي بال واغفر لنا ما مضى تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته